باب اعتدال القائمين bab tegaknya orang-orang yang berdiri artinya di dalam sholat jadi kalau kita berdiri dalam sholat harus berdiri tegak, lurus dan rapi ini peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratu tusawwunna sufufakum ya sungguh kamu meluruskan baris-barismu ratu tusawwunna lam lamu takkid sungguh kamu meluruskan sof sofmu baris-barismu di dalam sholat atau kalau tidak mau meluruskan sof-sof itu La Allah baina wujuhkum. Allah akan menentangkan antara wajah-wajah. Jadi diambil letter maknanya wajah-wajah orang akan dirubah daripada tempatnya. Maka di sini disarahkan la yuqi'annallahu mukhalafata bitahwili wujuhikum amma wadi'iha Allah akan menjadikan pertentangan dalam wajah-wajahmu maksudnya akan dialih dirubah wajah-wajahmu itu dari tempat tempatnya nah ini ancaman berat bitahwili wujuhikum amma wadi'iha dengan mengalihkan wajah-wajahmu dari tempat-tempat jauh. Jadi kalau orang tidak mau meneruskan soft, wajah-wajahnya orang-orang itu akan diputar balik kepada Allah. Akan dialihkan kepada lain jurusan. Jadi kalau wajah dia enggak-enggakkan, bagaimana? Ya Ini kan suatu ancaman berat. Nah, maka bahkan di hadis yang lain, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ya kamu mau melukung sof-sofmu atau atau kalau tidak mau Allah akan menentangkan antara hati-hatimu jadi kalau orang-orang Islam waktu menjalankan sholat berjamaah tidak mau meluruskan soft hati-hati mereka akan ditentangkan satu pada yang lain. Maka dengan hal itu kita dapat mengerti bahwa di antara sabab-musabab tidak ada persatuan dan kesatuan umat Islam karena tidak lurusnya barisan-barisan dalam sholat. Jadi tidak ada kelurusan barisan dalam sholat itu menyebabkan tidak ada persatuan dalam hati-hati orang-orang Islam. Kalau sudah hati-hati orang-orang itu tidak bersatu, otomatis per, uh, keadaannya keadaan pecah belah. Lain lain khalifan lain baina qulubikum. Tidak ada hadis yang lain dengan lafaz ini. Jadi di dalam kita melakukan soal berjamaah, soft itu sangat penting. Maka imamnya harus memberikan tahu dan jamaah itu sendiri harus tahu diri mengatur sop masing-masing. Karena ancamannya berat. Di sini aulai khalifannallahu baina wujud Nah, yang maknanya akan dialihkan wajah-wajahmu dari tempat-tempatnya. An Anasin qala uqimatis salat فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا fa inni arakum min wara'i dhahri Sahabat Anas radhiyallahu anhu bercerita pernah didirikan sholat dikamatkan sholat lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kita dengan wajah menghadap pada sahabat-sahabat secara jamaah dengan wajahnya lalu bersabda aqimu sufufakum dirikanlah saf-safmu artinya luruskanlah saf-safmu jadi sahabat-sahabat atau jamaah salat yang ikut Nabi Muhammad SAW itu diberitahu aqimu sufufakum luruskanlah sof-sofmu watarasu dan dekat mendekatlah kamu yang rapi Tarasu itu dekat mendekat tapi dengan rapi ratakan meratakan <clears throat> Kalau kita lihat orang mengatur jalan, ya, batu-batu di pinggir jalan, ini adalah diratakan, diluruskan, satu sama lain itu dekat, dekat, dekat, diluruskan. Ya, ini namanya taros. Taros. Maka harus meluruskan. Jadi biasa pinggir jalan. Tapi istilah sekarang menjadi teras. Jadi <laughs> ya jadi tuh Jadi teras. ini dengan taroso itu. Jadi meluluskan mengatur batu di muka itu. Jadi luruskanlah soft-softmu dan rapikan. Ini maksudnya rapikan, dekat satu balanya rapi Fa ini arakum min wara'i Karena saya melihat kamu dari belakang punggung ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu melihat ke muka sama dengan melihat ke belakang. Melihat ke belakang sama dengan melihat ke muka. Jadi kalau Nabi melihat ke sana, tahu apa yang ada di belakangnya. Jadi dapat melihat ke muka, dapat melihat ke ke belakang sekaligus. Tidak menengok tidak. Jadi berdiri melihat sana itu bisa melihat di belakang Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tahu bagaimana keadaan sof. Jadi sof harus sangat diperhatikan. Maka langgar-langgar masjid-masjid jamaah dimanapun saja, masalah sof harus sangat diperhatikan. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة luruskanlah soft softnya, ratakan soft softnya, karena meratakan soft itu termasuk mendirikan sholat jadi kesempurnaan dan kebaikan sholat berjamaah dengan meluruskan dan meratakan soft-soft Andai kata rata itu, soft-soft itu apa mempengaruhi dengan fadilahnya jamaah otomatis jadi ini hadis semuanya menjelaskan jadi dengan sendirinya fadilah jamaahnya kurang yang sholatnya berbahaya walaupun sholatnya sah ancamannya berat semua orang wajahnya dienggokkan oleh Allah umpamanya ngadep salah wajah diputar ngadep mana ini baik atau tidak baik nah Allah bilang satu saja ambil Ya, wah ini sudah ancaman berat. Lain. Lalu hadis ini tasbihatus sujud termasuk iqamatus salat. <clears throat> Kalau tidak dilurus sofnya, berarti iqamah salahnya ini kurang sempurna, kurang baik. Kalau kurang baik otomatis pahalanya kurang sempurna. Nah, mempengaruhi nah, sendiri. Ada pun masalah sahabat ya sah ini berbahaya. Apalagi dalam penentangan dalam hati-hati orang-orang Islam hingga tidak bersatu. Wah, lebih bahaya lagi nanti. Nah, maka soft-soft harus diperhatikan betul-betul. <clears throat> Maka masjid-masjid, langgar-langgar ini orang-orang harus betul-betul softnya dirapikan. Jangan takbir dulu jadi jangan itu harus masing-masing mengatur softnya. Kalau saya lihat di Jeddah atau di Makkah di mana masjid yang bukan masjid haram. Karena masjid haram itu orang campuran dari negeri mana saja, apalagi musim haji. Itu di masjid yang lain, masjid asli, artinya penduduk orang situ. Itu paling diperhatikan soft memang. Mereka tidak mau takfir, harus soft masalah soft sampai rapi betul. Jadi kaki nempel kaki, ini pundak, nempel pundak. Baru takbir. Nah, di sini rapinya ini. Ini satu. Kedua masalah salam. Rata-rata mereka tidak salam bersama imam. Imam selesai dua salam baru salam. Jadi serentak. Jadi masalah soft dan masalah salam, Wah, ini bisa kita akui. Anda pun di Masjid Haram itu karena orang di negeri mana saja ya campur aduk jadi nggak bisa menjadi contoh karena macam-macam ada Afrika ada orang India ada Pakistan ada dari kita sini <laughs> ada dari, ya macam-macam campur aduk nggak karena macam-macam apalagi Masjid haji nah ini masalahnya jadi soft soft <coughs> betul-betul harus kita perhatikan karena masjidnya rata-rata besar kampung-kampung itu jaraknya antara soft dengan soft ini satu meter seperempat jadi tidak ada orang sujud sampai ketendang gitu ini masih yang rata saya katakan tapi harus lain masalah penuh orang ya ya begitulah maklum penuh orang musim haji dua juta itu kumpul di Mekah semua bagaimana nah ini yang saya ceritakan masjid-masjid yang keadaan biasa biasa harian-harian jadi mereka sangat memperhatikan masalah itu. Nah ini memang perintah Nabi Muhammad SAW. Masalah soft ini sangat memperhatikan. Malah di hari-hari yang lain, Nabi kalau sudah mau sholat, itu jamaah diatur oleh Nabi dipegang. Seperti orang ngatur gelas. Jadi pegang orang dipegang. Jadi pokok seperti orang mengatur gelas itu bagaimana. Tidak masalah. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Karena diantaranya menjadi sabab musabab, nah ini persatuan umat Islam. Kalau tidak menjadi sabab musabab perpecahan umat Islam. Nah ini di samping kita di masalah-masalah ini. Bagaimana soknya jamaah antara putra dan putri yang pada waktu itu seperti sholat asar dan masjidnya itu luas kemudian yang sholat hanya sedikit dan putrinya yang jauh ya memang putri itu afdolnya lebih jauh perempuan itu afdolnya lebih lebih jauh kalau peraturan syariat aslinya sof itu laki-laki ya sesudah laki-laki baru anak-anak laki-laki baru orang perempuan orang perempuan makin jauh dari barisan orang laki makin afdol walaupun dengan suami istri anggap suami istri ini suaminya mak imak makmumnya istrinya sendiri boleh dekat tapi di belakang pas ini sunnahnya lebih jauh lebih afdol kalau orang laki lebih dekat lebih afdol nah ini masalahnya maka ada hadis khairu sufufir rijal awailuha wa khairu sufufin nisa khairu dan khairu sufur rijal awailuha wa syaruha awakhiruha wa khairu sufufin nisa awakhiruha wa syaruha awailuha nah ini nah, sekarang kita di masjid-masjid kita ada di samping ya ditutup ya sudah kalau keadaan di belakang mulai lebih berbahaya ya lebih kurang teratur atau kurang tertutup Mantan sunnahnya laki-laki anak-anak baru orang perempuan nah, iya. makin jauh makin baik itulah jadi masalah soft harus kita atur sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wah ini harus sangat diperhatikan. Maka kalau imam sudah sholat, apa mau sholat, setidaknya baca hadis ini. Ini ada yang lain juga begitu. Inna hadis Bukhari. Sawu sufufakum inna tasudus sufuf min iqamatis sholat ada riwayat fa inna tasudus sufuf min tamamis sholat ya, ini Bukhari min iqamatis sholat ada riwayat kan? min tamamis sholat jadi ini sudah nawa itu memperhati apa kalau tidak ya hanya ambil saja kalimat sawu sawu sawu ya cukup ayo lurus lurus ayo. cukup sawu sawu itu imam di masjid haram itu begitu Dah gitu teruskan sabu sabu. Ya, sudah cukup apa lurus lurus sudah. Jadi itu supaya begitu. Karena soknya itu sudah lurus tapi jaraknya antara sok awal dan tani itu terlalu, terlalu jauh. Paling jauh tiga zero satu meter setengah paling jauh jangan lebih jauh itu yukroh nah makruh makruh itu menghilangkan hmm. pahala maka tadi saya katakan di sana rata-rata satu meter sepapat syariatnya dan fikihnya dan peraturannya itu jangan lebih tiga zero tiga zero kita ini adalah satu meter setengah nah kalau lebih dari satu setengah sah sholatnya tapi fadilah jamaah kurang maka nah, saya katakan kalau laki-laki lebih mendekat lebih baik asal tidak mengganggu loh ya nah, itu lebih optimal baik kita pakai sekarang di sini satu meter gitulah yang cukup sudah rata-rata di sini kurang satu meter kurang nah, nah, ya mungkin masih tidak cukup atau bagaimana sebab kalau satu meter sudah syariatnya cocok ya dan fadilahnya jamaah hasil dan tidak mengganggu sujud rukuknya ini tidak terganggu oh terlalu dekat 70 cm itu atau terlalu ini kadang-kadang wah mengganggu loh tidak bisa enak sujud karena iya, oh, iya, ya, Nah, lehernya ini <laughs> lekuk bahaya kadang-kadang ini mau naik, ini mau naik, ini kopiannya masuk di sarungnya orang. Bagaimana? Kalau kepalanya masuk sekali, bagaimana? Atau ini mau naik, ini mau sujud, tendang, roboh semua, bagaimana? Nah ini kurang tepat ini, maksudnya diatur. Maka takmir-takmir masjid itu harus ngaji syariah. Iya. Ini rata-rata takmir itu suka ngurusi, tapi tidak ngaji. Ini kan tidak ngerti bagaimana mengaturnya ini. Mengatur ya tapi tidak ngerti syariat nah, ini masalah kan syariat mengatur masjid softnya berapa jaraknya lurusnya kencengnya menggoknya ya harus ngerti loh <clears throat> bukan hanya tukang mengatur atau bangun tukang bangun tidak ngerti syariat tidak bisa anggap bangun WC kalau tidak ngerti syariat banyak kelirunya karena tidak pakai pintu itu jamin ya gawe pintu kan kalau wah ini kan alasannya bagusnya mau bangunannya syariatnya bagaimana harus tutup loh iya. nah ini masalahnya jadi kembali kepada syariat syariat nah, sampai orang ahli membangun ahli peraturan tapi syariatnya harus dan ini masalah syariat syariat ini sesuai cocok mudian bagaimana tapi syariatnya tidak berubah nah, itu masalah maka harus mengerti setidak-tidaknya imam-imam masjid, kiai-kiai masjid harus memberikan tahu betul-betul sesuai dengan syare syariat cara mengaturnya dan anak-anak ah, diatur begitu harus di belakang ada ah, di belakang nah, umpama sekarang kadang orang jawab nah anak-anak kalau belakang campur wami ini bagaimana nah, kan bisa diatur anak-anak biar sholat dulu bisa saja itu umpama tidak kena di, ditenangkan <clears throat> ya biar ada anak 50 ya biar sholat dulu dilatih malah malah bisa melatih nanti dia jadi anak-anak sendiri jadi keniman giliran gitulah nah, ada melatih sudah biarkan orang tua ya, tenang sehingga umpama ada upacara walima apa sodakuan dan sebagainya bagaimana kacau anak-anak beri dulu sudah biar nah, lalu anak orang tua ini jadi harus ada kebijaksanaan <clears throat> jadi tidak mengganggu syariatnya So kalau anak repot, anak kalau muka syariatnya gini. Ya, atau diseling orang tua, anak, anak orang, anak orang, anak orang. Oh ini ya, ini syariatnya keliru lagi. Kesunatannya maksud saya, hmm. kesunatannya, syariatnya. Ya, nah jadi kita kembali ke syariat. Bagaimana kerja salah ya diatur. Nah, kalau umpama ada anak-anak nakal, tidak nak terat, tidak diatur. Nah, nah, tapi orang-orang tua mereka harus tanggung jawab masing-masing. Itulah masalahnya. Jadi mengatur apa-apa harus mengerti syariatnya. Bagaimana peraturan hukum syariat. Dan afdoliyah, afdoliyah amal. Jadi supaya pahala-pahala makin meningkat. Apalagi kita memimpin orang harus kita amal yang paling afdol supaya meningkatkan pahala dan ganjar begitu. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Hai takbir telah. Kalau orang sholat sudah membaca takbiratul ihram Allahu Akbar baca Nah ini dibahas. Jadi setelah kita membaca takbiratul ihram kita disunatkan membaca An Abi Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbirati wa bainal qiraah iskatatan Nabi kalau sudah baca takbir diam sebentar antara takbir dan pembacaan surat Fatihah Nabi diam diamnya ini ada apa? sebab dalam sholat ini tidak ada diam dalam sholat ini nggak ada diam ya gerak dan baca tidak ah, ada tempat diam tidak ada coba kita sholat mulai takbir sampai salam ada diamnya tidak ada jadi semua ada isinya baca bacaan gerak gerak ini ya dan ada isinya bacaan tidak diam kecuali makmum menunggu i, imam ini masalah khusus makmum menunggu imam tapi orang sholat ya, itu tidak ada diam <clears throat> apalagi jadi imam <clears throat> memiliki sendiri. Jadi makmum hanya ketika menunggu imam. Nah sekarang Nabi sholat. Ah, setelah membaca takbir, <clears throat> Nabi diam antara takbiratul ihram dan pembacaan surat Fatihah. Iskatatan sekejap dia Baca apa di sana? Yaqulu baina takbir wa qiraatul Fatihah. Nabi membaca setelah antara takbiratul ihram dan membaca surat Fatihah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Ya Allah jauhkanlah antara saya dan dosa-dosa saya jadi minta supaya dijauhkan dari dirinya dan dosanya jauh antara dia dan dosa kama ba'atta bainal masyid wal maghrib sebagaimana engkau ya Allah menjauhkan antara masyrik dan maghrib arah arah timur dan arah barat. Allahumma naqqini minal khataya minal khataya ya Allah sucikanlah saya naqqini sucikan ya Allah sucikanlah saya dari dosa-dosa kama yunaqqas thawbul abyadu minal danas sebagaimana disucikan baju putih dari kotoran jadi ini takkit minta disucikan dari dosa-dosa dengan sangat hingga menjadi suci sesungguhnya. Seakan-akan baju putih disucikan dari kotoran. Allah mausil khotoyaya bil ma'i wal salji wal barat. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air dan salju dan barat. Wah, ini juga takkit menentukan untuk menyucikan dosa-dosa sama dengan menyucikan sesuatu dengan air, salju dan barok. Perbedaan antara asalat wal barot antara asalat wal barok, salat itu turunnya cair di bawah membeku. Kalau barat turunnya itu wungkul, beku di bawah mencair. Ini perbedaan antara salat dan darat. Jadi ada salat, ada darat. Nah, biasanya daerah-daerah kutub, daerah-daerah dingin ada. Kalau kita ini ada. Paling-paling pol ada barat kecil. Ya hujan wall, eh, hujan es, hujan wall. Bukan bun, bukan. Hujan hujan es, hujan es. Kadang-kadang ada hujan es sedikit-sedikit. Ya, ya, itu bangsa barat itu jadi fardu turunnya itu wungkul, ku di bawah cair. Nah, bukan bun. Nah, orang menafsir barat bun, bukan keliru. Bun itu tolun, ilam yusibawa bilun, fatol. Wabil hujan keras, tol itu bun, oh, bun itu tol. Bukan nah, barat, barat lain masalah. Jadi asal jual, barat lain kata doa ini seperti doa itikafnya seperti Ya boleh macam-macam. Ah. Nah, sekarang begini, doanya Nabi itu macam-macam. Ini menurut taisir, keringanan dalam agama Islam dan macam-macam doa. Boleh baca ini, boleh baca doa iftitah yang sudah diurutkan dari kecil. Kita tahunya itu kan kenapa? Karena sudah diurut loh dari kecil. Ya, sali apa? tidak diurut lainnya. Jadi tahunya satu tok. <laughs> Iya. Jadi sekarang tidak ada lain. Tidak tahu sudah dikasih hadis, semua nanti. Jadi umpama ada orang buruk atau mengajar doa kita, tidak Allah perkabir terus ini. Usolli fardol ma'ruf salah ta'ala. Ya, Allahu Akbar. Terus Allah ma'ba'al baini wa bain khutaya ya kama ba'ata baini masyukur ma'ruf sampai akhirnya itu Fatihah. Doa al-Fatihahnya sah benda hasil apa enggak ya ya sah ya hasil ya cocok yang satu misalnya kalau mau kan, salam salam Allah Taala Allah Akbar terus Allah berkabirah, walhamdulillah kabirah subhanallah sah mana hasil apa enggak hasil jangan begini kalau yang satu baca Allah kabirah ini cocok ini baca Allah Ba'ad, wah oh, ini bukan ahli sunnah <laughs> Jangan begitu ya. Wah ini repot ini, <laughs> kenceran dianggap yang baca ini bukan ahli sunnah wal jamaah ini hadis nabi toh nah jadi kalau kita sudah mengaji ilmunya ini luar ada pun mengajar anak memang begitu <laughs> kasih satu saja dulu iya jadi kita jauh-jauh dulu kecil satu dok tak boleh lihat <laughs> lainnya iya tapi kalau sudah ngaji harus luar jangan dianggap wah lain itu Dua ceritanya lain apa? Enggak Allah berkabirah itu itu Allah baik baik bait bila Wah itu golongan bukan ahli sunnah itu. Nah itu kelirunya di situ. Jangan begitu. Jadi <clears throat> boleh saja. Maka di bawah kok ada di syarahnya coba lihat. Di syarahnya diterangkan doa ul iftitah wajah tuwad hiya lilladhi fadras sama wal arda hanifah wa ma'anan musyir sampai akhirnya. Jadi ini doa iftitah. Dan di atas tadi juga masuk doa iftitah. Lalu doa apa saja yang dibaca antara takbiratul ihram dan Fatihah termasuk doa iftitah atau istiftah. Doa apa saja boleh. Dan dalam hadis ada beberapa macam termasuk inilah. Sudah. Kadang-kadang kita baca begini. Doa iftitah tetap kita baca wajah wajah. Sudah. Nanti Allah Baini ini ditaruh kalau jadi imam antara Fatihah dengan surat. Sekarang orang jadi imam, ya. Kalau soal alaihi alaihim waladdallin amin. Sudah. Sekarang makmumnya baca apa? Fatihah. Imamnya kan diam. Antara Fatihah dan surat ini makmumnya sunnah diam memberikan kesempatan orang-orang makmum membaca Fatihah Nah, tadi saya katakan di dalam sholat tidak ada diam. Nah, diamnya ini sekedar orang baca bacaan di siapa? Nah, isi ini. Allah mabaid baini wa baina khotoyaya kama kama mabaid kamu baina al-masjid wal maghrib sebagainya baca. Nah, ini terus baca surat. Mau dipotong boleh saja, cuma baca sedikit apa. Nah, ini jadi tidak kosong sholat. Atau baca lain bisa Allah maafirli warhamni wa tub alaihi innaka tawwabur rahim. Allah maufili zambi wa amir awati wasur awrati. Ya boleh saja banyak doa-doa macam-macam. Asal doa betul-betul. Sudah umpama orang nggak nggak baca semua, hanya baca الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا cukup pernah Nabi sholat karena orang baca agak ada keras sebenarnya orang baca ini Allah berkabira Alhamdulillah terus subhanallah wa setelah sholat Nabi tanya siapa baca tadi adalah saya Rasulullah itu malaikat balapan mencatat anda malaikat itu sahabat berlomba-lomba balapan mencatat pahalanya. إلا أن يدعو الله أكبر كبيرا والحمد لله wa subhanallah wa umpama kita tidak baca semua ini jangan ditinggalkan ya sholat wajib atau sholat sunnah <clears throat> cuma bacanya jangan dijadikan satu takbirnya harus ada saktah di sini jadi mungkin usalli fardal maghribi salah rakaatillahi ta'ala Allahu Akbar ini berhenti sedikit eh, sebentar baru Allah Akbar roh. Jadi begini, sholli fadl maghbi salat Allah ta'ala, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah Itu untuk hati, bukan begitu. Tidak takbir itu ya Allah Akbar kabira itu tidak. Saktakan dulu. Allahu Akbar sudah. Ini sendiri lafaznya ke sendiri. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah buka wasi. Nah ini sendiri. Tidak tidak tidak takbirnya takbiratul Haram bukan. <clears throat> nah ini. Memang ada kadang-kadang orang Allah Akbar kabiro, enggak bagi Allah Akbar lagi. Nah, Jadi lah misalnya ada sakta di sunnah sunnah ada sakta. Nah, kalau tidak sempat baca ini saja. Pahalanya besar sekali. Malaikat berlomba-lomba mencatat pahala mereka. <clears throat> Sebab sedapat mungkin baca semua, walaupun sholat sunnah. Jadi sholat wajib atau sholat sun, sunnah kecuali kalau masbuk tidak eh, ada masalah nanti masbuk kita ada khusus masalah <clears throat> jadi kesunatan-kesunatan ini supaya dibaca ya boleh saja membaca dari iftitah yang ini tadi Allah ba'ad baini wa bana khatayaya atau Allah berkabira Alhamdulillah kabira atau langsung wajah wajah atau rangkap Allah berkabira Alhamdulillah kabira subhanallah asila wajah tu wajah Nah, banyak wajah itu ini asli dari doa fitah tanpa ini. Itu ajaran Nabi dan dua fitah tanpa in, ini. Jadi wajah itu dia. Terus wahana minal muslimin tidak wahana awalul muslimin. Di ayat itu kan anak awalul muslimin karena Nabi loh. Nabi Ibrahim lah cerita waktu itu. Ya, itu Nabi mengatakan anak awal muslim kalau kita kan bukan awalnya. Kita bukan awal muslimin. Kita muslim kelas berapa? nomor berapa sudah nomor berapa kita ini tidak awalnya ya Nabi memang cocok awalul muslim memang pertama semua itu Nabi dan umatnya pertama muslim Ayolah. jadi wajah itu tanpa ini dalam ajaran hadisnya maka di sini pun juga begitu ya doa iftah di bawah itu wajah itu langsung tanpa ini itu Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim ada cerita Nabi Ibrahim ada Nabi Ibrahim, kita Nabi Ibrahim. ini wa ana wa ana awalul muslimin itu nabi Ibrahim <laughs> jadi Nabi Ibrahim mengatakan anak awalul muslimin nah kita jangan baca itu wa ana awalul muslimin tidak wa ana minal muslimin Babu raf'il basari ila sama bab mengangkat mata ke langit wah ini jangan sampai orang di dalam waktu sholat melihat ke langit tidak boleh jadi matanya ke atas ya waktu sholat itu tidak boleh barangan dan ada ancaman orang kalau sholat lihat bawah matanya ini kemana? Ke tempat sujudnya. Sunnahnya kalau orang sholat, ya matanya ini memandang kemana? Ke tempat sujudnya. Nah, ini ke tempat sujud. Jangan lihat sana sini tidak. Itu malah membingungkan, mentaswiskan pikiran. Tapi kalau melihat tempat sujudnya, ini hikmahnya atau faedahnya untuk menenangkan. Nah ini pikirannya, jiwanya hingga selamat dari pas wis pikiran. Kalau orang agak berubah sedikit, pikirannya sudah mesti melayang. Nah, jadi kalau sholat, lihat tempat sujudnya. Jadi kepalanya ini, matanya ke sana. Dan jangan sekali-kali melihat ke atas. Apa ada ancaman? an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ma balu aqwamin mengapa ada kaum-kaum orang-orang yarfa'una absarahum minas sama'i fi salatihim mengangkat mata-mata mereka ke langit dalam sholat mereka. Marah apa Nabi? Kenapa? Ya, ma balu komen lima Ma balu lima Mengapa? Jadi mengapa ada orang-orang <clears throat> kalau sholat melihat ke atas, mengangkat matanya ke atas. Kenapa? Perlu apa? Ini kalimat-kalimat marah loh. Mengapa? Kenapa? Terus ancamannya tahunna, anzalika. Ya mau berhenti dari perbuatan itu. Dari mengangkat, melihat melihatkan matanya ke atas. Au, atau kalau tidak mau berhenti. La tuhfanna absalum akan dicabut mata-mata mereka. Engkau bahaya loh. Anda jabut matanya hilang matanya bagaimana? <clears throat> Toh buta nanti. Jadi jelasnya kalau orang sholat jangan ya, Kan dangak namanya. Melihat ke atas itu ancamannya matanya akan dicabut oleh Allah. Kalau orang mata dicabut yang jadi buta. Nah, kan bahaya tuh ini. Nah, ini harus berhati-hati. Jangan sholat melihat atas. Yang nggak ngerti dikira, wah itu lebih khusyuk. Iya. Nah, ini malah kelirunya keliru sangat. Ancamannya berat. Dan gaya bahasanya Nabi ini gaya marah loh. Mengapa? Nah, perlu apa kan gitu loh ada orang-orang kalau sholat kenapa kok mengangkat kepalanya apa e, matanya ke langit ke atas kenapa ya mau berhenti apa enggak kan gitu kalau tidak mau berhenti dicabut nanti e, mata-mata mereka lah yang tahun ya mau berhenti mereka itu dari perbuatan tadi Au atau la tukhtafanna akan dijabut sungguh. Ini sudah takkit semua ini. La tukhtafanna. Lamnya lam takkit, nunnya nun takkit, musyadadah lagi. Ya. La tukhtafanna. Sungguh akan dijabut. Apanya? Abasaluhum mata mata mereka. Khotofa yahtifu ini makna menjabut nyaut atau menjabut bahaya jadi harus kita peringatkan kalau nampak orang begitu apa ya kesian loh nah, dan dalam keterangan-keterangan hal ini harus terangkan dijelaskan nah ini semuanya langsung kita tahu dalam hadis hadisnya dari riwayat Bukhari dan isinya begitu jadi dimulai anak-anak dan sebagainya diberitahu nah, jadi pokoknya kalau sholat sunnahnya lihat kita sekarang tanya, umpama dalam sholat dia di atas, sholatnya sah benda? Sah sholatnya, tapi bahayanya. Nah ini masalahnya. Bab iltifat fi sholat. Bab menengok menengok dalam sholat. Iltifat menengok. Ada kadang-kadang orang sholat lihat sana, lihat sini, nah, sholat kepalanya itu menengah menengok ini jam sholat ya ini yukroh kalau sampai tiga kali ya batal sholatnya ya bisa ya kalau tidak ini ada yukroh maka jelasnya kalau sholat lihat bawah jangan lihat apa-apa pokok lihat bawah dan jangan menengok sana menengok sana itu sana Jangan iltifat, iltafata, yaltafitu, iltifatan, menengak, menengok dalam sholat Kecuali umpama ada keadaan darurat, buat kekisruan ribut atau yang boleh. Kan darurat no? Iya. Boleh umpama ada apa ribut begitulah. Dalam ini jamaah ribut ada karuan. Bolehlah menengok melihat. Ini boleh. Kan keadaan darurat. Asal jangan tiga kali, kalau tiga kali batal sholatnya. Termasuk salah satu harokatin mutawal yatin. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW tentang menengok di dalam sholat. Menengok artinya beroksi yaminan wa shimalan. Menengok beroksi yaminan wa shimalan kepalanya menengok kanan, menengok kiri. Ini bagaimana ya Rasulullah kalau orang sholat? Dijawab spontan oleh Nabi Muhammad SAW, Waktilasun yakhtalisu syaitanu min sholatil abdi. Ini al-ikhtilas. Apa ikhtilas? Ikhtilas, ikhtitof, atau ikhtitof, ini Ini jabutan jadi dijabut oleh setan. Jadi orang ini dijabut cepat oleh setan. Sudahlah, kita pakai biasa dijawil. Ya, anggap kita pakai omong biasa saja. Dijawil setan. Jadi sholat jawil, lagi mulai. Nah, jadi orang sholat, sholat sholat itu dijawil apa? <laughs> Jawil setan itu lebih, lebih gampang pak nanti ya dijawil setan nah, ini dijabut oleh setan ditarik setan ditarik setan ikhtof atau ikhtof khotof nah, kita pakai makna <laughs> paling enak orang yang sholat tolak-tolak itu dijawil setan nah ini kalau sholat jangan tak tolak-tolak jawil setan ditolak boleh Terus boleh Sama orang sama kawannya duduk jawil boleh jawil sana boleh kan begitu. Orang kan orang itu loh, orang duduk kadang ada kawan-kawan yang menggoda iya kan nggak jamilah lah, saya menoleh berapa nggak tahu iya di sini jawi lagi noleh lagi jawi lagi noleh lagi jawi noleh lagi nah, itu setan begitu bukan guyan itu itu setan ganggu <laughs> itu ganggu setan ganggu kalau orang-orang biasa kadang guyan sama temennya kan begitu lain, nah kadang-kadang anak-anak itu juga begitu kalau sholat ya bukan anak-anak kecil-kecil ya anak-anak sudah balik karena sholat jamaah jahit tawanya kawannya coba di masjid-masjid agar ada ya nah ini ini setan memperalatkan manusia setan memperalatkan manu manusia nah ini jadi kalau murid kalau mengajar santriah teliti betul itu <laughs> harus dilihat betul karena apa yang anak-anak itu sudah besar itu <laughs> bukan anak ya itu kecil bukan <coughs> nah itu ikhtilasun yakul syaitan min suatu abad nah ini syaitan karena syaitan itu musuh betul pokok orang sholat paling di musuh sama syaitan kalau sudah orang sholat masuk syaitan ini kalau ada azan syaitan lari setelah azan datang lagi ada kamat lari lagi. Selesai kamat datang. Wah ini buta manusia. Ya hatinya, ya lahirnya, ya hatinya ya ah, ini terus keadaannya kisah nah, Kita harus berhati-hati. Termasuk setan masuk di soft-soft sholat ini. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Jadi kita harus khusus. Kadang-kadang memang jadi watak, jadi penyakit. Maka walaupun kadang kadang orang pandai, pintar, khusyuk sholatnya, tapi masa tolain, nolain ini sudah mungkin dari kecilnya begitulah. Iya, saya besar sholat yang nolain, iya. Nol lagi. Kadang lihat pamannya iya. nolain iya. Loh, sholat itu ada saja. Ini kapilen namanya. Ya, ini kapilen. Nah, kita kalau punya kebiasaan tidak baik, lekas diperangi sendiri. Itu kebiasaan. Ya, itu. Dan kita tidak boleh mengatai orang ketularan. Nanti mengamar ma'ruf nahi mungkar nasihati jangan mengejek jangan mengejek itu tidak baik iya. ya nah, kalau sudah begitu ah, kesian kadang-kadang sudah tua dan pintar juga ya masuk ahli ibadat tapi masih ada begitu yang tidak ngerti oh barangkali begini sholat itu kan gitu niru dia nah, ini kelirunya harus kita beritahu <clears throat> itu ikhtilasun yahtarisu syaitan min salatil abdi dicabut oleh syaitan kalau begitu kita sholat harus khusyuk tenang melihat melihat tempat sujudnya tenang sekali pikirannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala jangan terpengaruh oleh apa-apa Babu jahril imami bitakmini wa fadlihi Bab kerasnya imam dengan membaca amin. <clears throat> membaca amin, ini takmin. Kalau jadi imam, supaya keras. Lantas, makmum supaya mengikuti. Wah ini ada fadilah. Ada pahalanya khusus. <clears throat> jadi membaca amin, hukumnya adalah sunnah. Membaca amin, hukumnya sunnah. Nomor dua, <clears throat> kalau menjadi imam, keraskanlah aminya supaya diikuti oleh makmum hingga bareng bersama. Dan antara <clears throat> akhir surat Fatihah <clears throat> dengan amin supaya ada sakta. Ini sakta, diam sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Jangan disambung. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tidak, mesti di sini ada wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhentikan sedikit, bentar, terus amin. Cuma hal ini sudah repot jatuh. imannya masih khairil maghdubi alaihim bol. Hal ini sana sudah amin nah ini ini khilafus sunnah bertentangan dengan sun sunnah tidak begitu jadi keadaan sholat kita ini jamaah dan sebagainya mesti perlu selalu diceritakan selalu dibahas maka sangat keliru kalau orang mengatakan pengajiannya kok balak-balik bab sholat saja ini keliru kenapa? oh belum kena <laughs> sholatnya belum kena Iya, kadang-kadang di pengajian-pengajian itu oleh ini diterangkan balak-balik sholat itu marah ya. Balak-balik sholat tidak mari-mari. Iya, nah ini ini harus kita jawab. Iya, sholat-sholat jamaah kita ini masih banyak yang tidak nyocoki syariatnya. Termasuk ini tadi jamaah antara ima, aminnya imam dengan aminnya makmum. Ini makmum mendahului. Nah kadang-kadang dari anak-anak kecil, tapi anak-anak tua katut. Nah ini bagaimana? Dari belakang sana. Imam Salam Wali Salam Amin yang buka juga ikut <laughs> Amin. Nah ini kacau sudah. Nah kita kembali ke syariatnya antara walad ini berhenti terus Amin. Aminnya imam keraskan ada fadilah. Bagaimana hadisnya? Menurut fadilahnya ada peraturannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza ammana al-imamu fa'aminu. Kalau imamnya sudah amin, membaca amin, barengilah. Baik, aminu. Jadi takminul makmum nunggu apa? takdirul imam. Kalau imam amin, barengi amin. Ini barengi. Jadi harus membarengi. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Karena kalau orang itu aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat dilebur dosa-dosanya yang lalu. Keruntung ya. Dosa-dosanya yang lalu dilebur. Orang tanya, lu bagaimana kok imam uh, ah, malaikat amin? Setiap ada orang sholat, terutama jamaah baca amin, malaikat-malaikat ikut baca amin. Jadi kalau imamnya baca wahai maupun alaihim walau bolin Amin. Ini dibarengi oleh malaikat. Nah, makmum ini kalau bareng imamnya apa? Amin dan aminnya malaikat mendapat keistimewaan ghufrallahu ma Amin min Dilebur dosa-dosa yang Nah, dispel ini imam baca amin, makmum ikut amin, ini bareng dengan malaikat. Karena malaikat membarengi aminnya imam kalau imamnya aminnya pelan ini ya. imam imamnya yang keras jadi imamnya yang ya, imamnya pelan sekali jadi imamnya sunnah mengeraskan jadi imamnya akan sunnah mengeraskan jadi imamnya ini tadi saya babu jahrin imam kan sudah iya. Imam imamnya sebagai jahr aminnya nah kalau kalau imamnya tidak keras nah, imamnya tidak mengikuti sunnah makmumnya tetap amin hmm. nah ini cuma dia tidak mengikuti tidak bisa tahu apa bareng apa tidak bareng ini karena imamnya imam yang keliru kelirunya tidak bijak sana tidak mengikuti sunnah jadi imamnya harus bantal harus keras supaya makmum tahu baru bersama ya, itu dibarengi oleh malaikat nah, bareng dengan malaikat ini fadilahnya besar Ghufira lahu ma taqaddama min dambih Jadi membaringi malaikat itu menjadi sabab-musabab terlebihnya dosa. Maka diterangkan wifakul malaikati. Nah, ini al mukafir lil Nah, ini bukan buatan orang tapi min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilah dari Allah. kita kan tidak tahu bagaimana malaikat dan sebagainya. Lalu kita jumpa dosa kita. Ini masalah minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini fadl, keutamaan, kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين Nabi baca amin nah baca amin itu afdolnya memang amin supaya a dari panjangan boleh amin ah, boleh macam tapi atau amin tapi jangan ha al maghdubi alaihim waladdallin amin nah, bukan amin atau ditasdidkan amin nah, tidak pakai tasdid jadi amin ini afdol yang kita pakai amin jangan amin ini maknanya lain lagi nabi amin al bait al haram ya malah menuju nah, maknanya lain lagi ya, ya, Oh, ya, ya, ya, Kalau ini amin tak minan membaca amin. Ini baca amin. Wa mana amin istajib. Nah, itu amin, amin. Maknanya istar, istajib. Kalau orang mendoa baca amin, kita sama dengan mendoa. Kalau ada orang mendoa baca amin, ini fadilahnya sama. Jadi kalau sunnah kita baca amin, amin, amin. Orang Nasara itu ada bacaannya. Aman, amin, amin. amin. Amin. Iya. Hmm. Ada istilah amin itu dulu. Kalau <laughs> keliling mencari bulus ini. Iya, Iya. itu. Nah, jadi amin. Nah, baca amin. Dan baca satu yang tenang. Kadang-kadang buah, Main-main lah anak-anak. Nah, ini diperingatkan. Mesti anak-anak ini harus digembreng betul-betul. Didetik. Guru-guru ngajinya ini jadi guru-guru ngajinya, ya guru ini harus betul-betul laten, Antus terus dibina. Kali masuk waduh, anak-anak kadang-kadang kalau mau Allah aminnya itu wah. Ya, ya keras, yang panjang sampai imamnya baca surat itu sedih. Iya, ini ada berarti-berarti itu dia. Nah ini orang lain tahu jawab kulukum ra'in kulukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajul ala al-bait wa iya ra'iyati tahu jawab semua orang tua. Nah, itu masalah. <laughs> Iya. Tapi harus Babu fadli sujud Bab fadli sujud Dalam sholat ada sujud sujud di dalam Islam, dalam syariat Islam, apalagi kita di Syariat ini diterapkan hanya empat macam. Sujud hanya empat macam, tidak ada lagi Sujud sholat setiap rokaat dua kali, sujud sahwi apabila ada kekeliruan kesalahan kelupaan, ya. dan sujud tilawah pada bacaan sujud dan sujud syukur. Sudah, tidak ada lain. Malah dalam kita mazhab Syafi'i selain empat ini adalah haram saja. Kalau kepada makhluk malah bisa mur, empat bisa kufur. Jadi sujud-sujud ini hanya empat. Terutama kita dalam al-mazhab Syafi'i diterangkan sujud sholat dua uh, dua kali setiap rakaat sujud sawi dua kali apabila ada keseluruhan kelupaan dan sebagainya dan sujud tilawah satu kali apabila ada bacaan ayat sujud dan sujud syukur anak kenikmatan dalam kerja sujud syukur satu kali sudah empat sujud yang tiga ini sujud sholat sudah terang dalam sholat sujud sawi terang dalam sholat sujud tilawah boleh dalam sholat dan boleh di luar sholat sujud syukur tidak boleh di dalam sholat hanya di luar Ini sujud-sujud yang ada An Sa'id An Sa'id bin musayyab wa Atha bin Yazid anna ini keluar tabi'in Sa'id bin Musayyab atau bin Musayyab Atha bin Yazid ini golongan tabi'in ketemu dengan sahabat dia cerita anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahuma anna nabi'a ah, anna nasa qalu bahwa orang-orang dahulu berkata kepada Nabi tanya ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah nah, Sahabat-sahabat mengajukan pertanyaan pada Nabi, "Ya Rasulullah, apa kita itu besok melihat kepada Tuhan kita pada hari kiamat?" Jadi apakah orang itu besok kepeduk, ketemu, ya berjumpa dan melihat kepada Allah SWT pada hari kiamat? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Hatumaruna fil qamaratul badri laisa dunahjar. Apakah kamu bisa diragu-ragukan dalam melihat bulan pada malam bulan purnama yang waktu itu tidak ada mendung sama sekali tumaruna tusakuna atau tasukuna dalam makna Apakah kamu tuh bisa ragu-ragu akan melihat bulan purnama pada malam purnama itu sedangkan tidak ada mendung sama sekali. Laisa duna hijab, tidak ada di bawah bulan ada mendung, tidak ada mendungnya. Apa bisa ragu-ragu akan melihat bulan? Tentu tidak. Jadi kalau malam malam terang bulan bulan purnama Lailatul Badar. Langit dan cuaca bersih, tidak ada mendung sama sekali. Orang bisa ragu-ragu melihat bulan. Tentu tidak bisa ragu-ragu. Nah, begitu juga besok hari kiamat orang akan langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah ini tidak boleh kita bahas nah, cara dunia tidak boleh ini masalah akhirat. Tapi keyakinan harus ada akidah. Karena ini Allah sudah berfirman, wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang-orang muslim waktu itu berseri-seri. Nadhira dengan God ini berseri-seri bercahaya. Ila rabbiha nadhira. God nadhira, nadhara, apa nadhara? Melihat, nadhira, melihat. Jadi semua melihat pada Allah. Nah bagaimana? Jangan ditanyakan di sini. Ini urusan akhir, akhirat. Kalau la ya Rasulullah, ya Rasulullah tidak ya Rasulullah. Kalau sudah terang bulan, cuaca jernih, bersih, tidak ada mendung sama sekali, kita tidak akan ragu-ragu melihat bulan langsung. Kalau fatumaruna fis laisa duna sahabun apakah kamu akan ragu-ragu dan diragu-ragukan? Kalau kamu melihat matahari, sedangkan langit atau cuaca bersih, jadi tidak mendung, apa bisa ragu-ragu? Tidak, langsung melihat matahari. Qalula qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Nah, maka kamu orang-orang Islam akan melihat pada Allah SWT, ya demikian itu. Akhirnya langsung tidak ada tedeng aling langsung. Kapan hari kiamat? Nah, pada pada hari kiamat fil mahsyar wa fil jannah. Malah kenikmatan yang paling besar di surga sebuah macam sebuah kenikmatan luar biasa. Topnya kenikmatan, topnya kumor. Fil fil jannah. Cuma jangan kita tanyakan bagaimana wah ini bisa alhamdulillah nanti bisa menggok nyimpang bisa kufur Lalu salah salah. Sebab Allah laisa kamitslihi syai' wa allah basir. Tapi akidah harus saya fayaqul Nabi bersabda Man kana ya'budu syai'an Fayaqulu Allah nanti hari kiamat Man kana ya'budu syai'an Faliyat labir Alam siapa jadi besok hari kiamat Sudah Orang berkumpul pada hari kiamat Ada suara Barang siapa menyembah sesuatu Maka supaya mengikutinya Jadi menyembah segala sesuatu Mengikutinya menyembah batu, menyembah orang, menyembah matahari, bulan, dan sebagainya. Faminum man yatadu samsa. Ada orang yang golongannya matahari ikut matahari. Ya. Faminum minum man yattabi'ul qamar yang lima bulan ikut bulan. Ini artinya di di jelaskan oleh Allah bagaimana orang yang hak dan orang yang batal atau kasarnya diwelehkan diwelehkan ya apa maleh malah nun kalau orang salah nah ini coba lihat kamu dulu begini coba lihat nah, kan gitu itu namanya melehkan melehkan tuh menunjukkan supaya di, di, di, di apa, diterangkan dijelaskan supaya tahu kali kebetulan kesalahannya baik mana siapa sih nyembah apa saja ikut wah dia menyembah kali ikut matahari ada yang nyembah bulat ikut bulat Wa minhum may yattabi'u yang menjadi tahu, tahu ini berhala, berhala tahu itu semua keluar berhala tahu ya batu, ya tanaman, ya babakan, ya demit, ya apa. Ini semuanya batu tahu Ini kurang tahu semua. Bayarnya Ustaz sama Apa itu? Tahu tawagid jamak jamak. Di sini jamak tawagid. Jadi tahu itu segala macam yang disembah orang ya ayat apa hadisnya tawahid jama, Jadi tawhid ini jamaknya tawahid. tawhid itu apa? Semua yang di semua orang termasuk batu, gerahala, apa saja tanaman, kabakan, gunung, demit, setan. Ini semua ini, tawahid. Maka selain Allah di semua orang namanya tawah, tawahid. Oh iya nama khusus ini. Ini nama umum. <laughs> Jadi semua pejabat keliru itu adalah di tohut. Asal nah, satu ada batakan, namanya batakan. <laughs> ya, reco, berhala, sonam, wakan, dan sebagainya. Macam-macam. Cuma ini sebenarnya golongan apa? Yu'minuna ya, bil jib diwat tohut. Kan ada Termasuk asnam, termasuk apa saja. Nah, itu. Jadi semua. Sudah. Di sini kan diterangkan sendiri loh. Iya. atawawi tawawi as-sayatin au kullu ma ubida min dunillah. Wasal an ibadati Lain semua yang disembah itu dari tawawi ya syaitin, demit-demit apa kuduru Nah, ini masuk itu. Iya. Dan sekarang apa ya batu, ya kayu, ya, ya apa saja orang macam-macam. Lain nah, yang macam-macam orang ya apa saja dia macam semacam Bahkan menyembah selain Allah itu tauhid jadi apa tauhid itu segala yang disembah oleh orang selain Allah nah, sudah ini lebih jelas nah, contohnya apa ya macam-macam tadi yang terangkan. sudah mengikuti wa minhum ya wa minhum man yatba'u tawahid akhirnya tabqa hadil ummah umat Islam dia ikut sama Ya orang yang menyembah Allah ya. Kan dia tuh akhirnya ke siapa? Sebab kan nampak nah, kan nampak nah, ya. Matahari kan nampak, yang menyebab wah golongan yang menyebab matahari nah. orang yang benar ini. Sekarang yang menyembah Allah. Ini hari kiamat cerita yang kiamat ini. Ya. Bagaimana? Watabqa hadir ummah ya, tinggal umat ini. ya umat umat umat Islam ini, umat mukmin ini ada orang-orang munafiknya munafik itu bahirnya ikut tapi batinnya kufur ingkar fiya munafiquha fayatihimullahu azza wa jalla Allah kata ai yalharu lahum fi ghairi surati ya Allah menunjukkan zatnya Bahkan kita jangan bayangkan ini mengkhawatirkan. Ya, akidahnya mengkhawatirkan. Ini masa akhirat. Ya, cuma cerita hadis yang begini. Ya. Cuma keyakinan kita harus yakin bahwa memang ru'yatullah nah, itu harus i'tiqad ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah jelas ru'yatullah di Al-Qur'an hadis. Sudah. Wa tabqa lil ummah. Umat ini umat Islam ya. <clears throat> Lalu umat ini umat Muhammad. Fiha munafiquha sayatihimullah azza wa jalla. Allah kata kata kata syarihnya yang harulau fi ghairi mati. Fayaqul ana rabbukum. Kata siapa? Allah SWT. Ana rabbukum. Fayaquluna. Hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Orang jawab, wah ini tempat kita. Kita tunggu. Belum, belum, belum, percaya, belum percaya orang-orang ini. Gitu lah. Iya, belum percaya. Kita nunggu Tuhan kita. Sebab Allah yulhaf fi ghairi surat ini. Ya kalau kita pakai bahasa dunia ini sekarang ini nyaman ya nah ini kalau kita pakai bahasa sekarang ini. tapi kita jangan mengkhayalkan nah, ini masalah فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا Faidah ja'arafuna arafnahu Kalau datang Tuhan kita, kita kenal, kita tahu Kata orang-orang muslimin Ya Fayatihimullahu datang Allah Subhanahu wa taala mutajallian fi sifatih mutajalli ay mutadhahir mudhiran atau mutadhahiran yang menampakkan menjual sifat fayaqulu ana rabbukum atau ana rabbukum fayaquluna semua jawab orang Islam anta rabbuna betul betul tahu kenal ini hmm. kalau gitu dalil ini menunjukkan bahwa ada ru'yatul wah nah, inilah dalil saya Saya panggil siratu baina بين ظهراني جهنم terus sudah dipasang sudah. pasang apa? as-sirat jembatan jadi sirat dipasang ala dhahbaina dhahranai jahannam di atas neraka artinya di wasat neraka di tengah neraka neraka di atas ini adalah wabu jembatan jurusan surga dan dari mahsyar daripada mahsyar ke surga ini ada wabu ada jembatan nah, namanya asirat ya sirat bisa ya cuma diteruskan asiratul mustaqim nah masalah lagi nanti ya bukan siratul mustaqim Jarum sakit lain masalah. Ini sirat uwat lugotan sudahlah. Ya uwat jasad, jasad uwat <coughs> sudah. Jadi ala ini sudah. Fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli di ummatihi. Dan kata Nabi saya yang pertama melintasi jazai juzu melintasi, melalui. Jadi yang pertama melalui sirat ke surga Nabi Muhammad SAW dengan bawa umatnya sebelum Nabi Nabi Rasul semua. Jadi dari maksud yang mulai melintasi atau melalui asirat ke surga Nabi Muhammad SAW. Malah di hadis yang lain itu pintu surga masih tertutup. Terus Nabi datang, ngodak-ngodakin, yang minta dibukakan. Malaikat Tuhan mengatakan, siapa? Saya Muhammad. Oh iya betul. Saya diperintah Allah tidak, diperintah oleh Allah tidak boleh membukakan, hanya untuk engkau dibukakan. Nah, jadi yang mulai. <clears throat> Dan umatnya, ini Nabi umatnya, umat eh, Nabi-Nabi lain masih di, di Padang Mahsyar maka Nabi mengatakan fa'akunu awwala man yajuzu yang melintas bila Rasul di ini walai yatakallamu yang idzin ahadun dan waktu tidak ada yang berani berbicara sama sekali bila Rasul nah Rasul-Rasul ini apa omongannya? tidak omong macam-macam mendoa Allah, masalim, masalim. wa kalam Rasul yang idzin ala sirat ini Allah bersalim salim, ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan. Ya, tidak berani demikian. Malaikat-malaikat pun tidak berani bicara. Illa man rahman wa qala sawamu. Tidak berani sama sekali. Bahkan sirat ini, sudah, Rasul kan bicara, salim, salim, salim. Lainnya tidak sejarah. Nah, di pinggirnya ini, Jahannam ini, apa wafi jahannam kalalib ya di jahannam ada kalalib kalalib ini adalah gantol jadi usirat sudah anggap sirat di pinggirnya siratnya ada gantolnya kalalib cuma kalu kalalib sama kalu kalu itu gantol gantol gantol jadi pinggirnya ada kalalib ada kalu gantol pinggir jalan ada gantol gantol ini orang ini dicontohkan oleh Nabi gampangnya itu seperti durinya pohonan sa'dan di padang pasirnya ada tanaman namanya sa'dan itu pohon berduri jadi sebangsa kelampis gitu tapi eh, bukan kelampis ya pokok ada pohon berduri ada duri agak bengkong gitu ya, dicontohkan Nabi gantolnya ini sama dengan sauk sa'dan sauk itu duri sa'dan nama pohonan Nabi mengatakan bahwa sahabatnya, "Haraitum sawka Sa'dan?" Apa kamu melihat dulu duri-duri pohon Sa'dan? Qalu na'am. Qala fa'inna mis Lu sawki Sa'dan. Ya, itulah. Pokok gantolnya neraka ini ya di pinggir-pinggir silat tadi seperti durinya tanaman Sa'dan. Hanya besarnya tidak ada yang tahu, hanya Allah SWT. Bukan kecil begitu, besarnya luar biasa. Siapa tahu? Tidak ada itu hanya Allah. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'izamiyya illa Allah. Hanya tidak ada yang tahu ukuran besarnya qadra 'izamiyya ukuran besarnya illa Allah. Kecuali Allah taala. Apa? Sauk-sauk tadi ini. Kalalip-kalalip ini ada apa? Tahtifun nas. Jabut manusia. Gantol manusia jadi manusia ini. Nah, tak nas so apa? Bi amalihim lihat amalnya jadi masing-masing dengan amal. sudah dari maksar orang jalan kan dengan amalnya apa yang cepat, apa yang lambat ini semua dengan amalnya ada yang kegantau ini semuanya dengan amalnya maka al-a'mal salihah matiyatul mukmin yamal kiamat amal-amal itu tumpaan kiamat wajah cepat ada yang lambat, ada yang belum berangkang, ada yang ngesot, ada kegantol, ya sampai apa luka beset beset, ya. tapi selama Apa kamu tuh apa saya? iya berarti sedikit. Tapi ada yang kegantol tegur Dan semua lihat amal. Jadi gantol tadi tak nas dia amalihim. Faminhum man yubaku. Yubaku ayuhlak dinasakan, dikandal sudah, dijerumuskan, diamalin. Wa minum man yukharjal yukharjal yuktau, dipotong kecil-kecil, dihantam oleh oleh kalub tadi, oleh kalalip sampai terpotong-potong. Yukharjal ayukotok sigoran kal khardal. Khardal ini ada sebuah biji namanya khardal. Maka ada yang mengatakan khardal ini biji sawi Jadi orang itu terpotong-potong kecil gitu. Yukhadal. يقطع صغارا كالخردل فتقطع kalalib sirat baik dihantam oleh kalalib-kalalib oleh kalib ثم ينجو حتى إذا ada yang sama ثم حتى إذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم Tidak masuk sudah lama ini cerita sudah berapa orang lama di neraka kalau Allah merahmati orang yang masih beriman malaikat diperintahkan mengeluarkan orang-orang mukmin dari surga dari neraka jadi orang-orang mukmin dikeluarkan dari neraka. <clears throat> Kemudian kalau Allah SWT menghendaki kerahmatan bagi siapa orang dari ahli neraka dari golongan yang beriman pada Allah SWT mereka diperintahkan untuk mengeluarkan yang orang itu menyembah pada Allah Allah bertauhid itu dikeluarkan atau besok ya, sudah beberapa lagi <clears throat> Amar Allahul malaikata an yukhriju man kana Allah. Siapa yang beriman pada Allah, keluarkan dari neraka. Nah, adapun yang bersih tadi langsung surga nih Ini orang Islam yang masuk neraka. Ya, sudah malaikat perintah oleh Allah mengeluarkan menurut amalnya masing-masing. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi sujud. Tuh dikeluarkan. Nah, malaikat tahu mana asal sujud orang-orang Islam ya ya sholat ya apa tapi ya ya tombol ya main ya macam-macam ya ya ya sholat ya sholat ya tombol ya rentan ya ya macam-macam tapi tidak kufur tidak ya masuk neraka ya nampak bakal sesuci tuh amal ketawa ah, ini cinta ini cinta tapi sudah berapa lama nah ini nanti ada ceritanya jadi malaikat-malaikat ya ya'rifunahum bi'aban bi'afa sujud وحرم الله على النار أن تأكل asra السجود Dan Allah mengharamkan neraka, api neraka makan bekas sujudnya orang Islam. Bekas sujudnya ini adalah diharamkan. Tidak. Mana bekas sujud? Ya tujuh anggota. Tujuh anggota. Batuknya, ininya dua, dengkulnya dua, kakinya dua. Ini al-adha sab'a ini asharu sujud namanya. Kan yang kalau kita sebutkan pakai itu semua. Ini yang tidak dimakan api. Diharamkan oleh Allah api makan bekas sujud. Tidak. Fayakhrujuna minan nar wa qad imtahashu wa kuatkan neraka ini gosong orang-orang itu. Sudahlah kita contohkan beton gosong. Nah, itu contohnya. Ya. Imtahasyu ini artinya ihtaroku waswatu. Ada ya, maknanya di bawah ini. Coba lihat. Imtahasyu ihtaraku waswatu. Terbakar dan menjadi apa? Hitam. Apa yang terbakar menjadi hitam anggap beton gosong. Iya. Beton itu beton itu gosong bagaimana? Kalau gosong nah ini. Ya. Orang ini manusia ini keluarkan rokok hitam kosong Faisabu alaih ma'ul hayah Berdisirah ma'ul hayah Ada yang katakan dimasukkan nahul hayah Disiram hadis Disabu disiram Ya Disiram dengan ma'ul hayah Ada istilahnya ma'ul hayah Ada riwayat dimasukkan nahul hayah Ya mungkin saja ada riwayat macam-macam Pokoknya disiram A ah, air apa dicelup apa-apa ma'ul hayah Fayambutuna kama tambutul habbat akhirnya mati saudara seperti beton gosong dicelup atau disiram air hayah itu tadi mati putih seperti kecambah seperti apa? kecambah jadi faya butuna ya tukul tumbuh kama tambutul habat biji fi hamil sayin nah, dulu zaman dulu hamil sayin kalau dipanggil banjir bawa jagung, bawa kacang ke dalam. Lama kalau sudah hilang, ini cukul, ya cukul, cukul, cukul, politis ini. Nah kalau saya kira kan jadi kecambah namanya. Biji yang cukul namanya apa? Kecambah. Nah ini kecambah orang. <laughs> Manusia cukul Ya, dia cukul Allah ngaturnya begitu. Jadi, Jadi, yusabu alai ma'ul hayah fayambutuna tubuh cukul kama butul habbatu apa apa itu fayambutuna ciptaannya maksudnya hilang fayambutuna ini fi'il mudhari' ada wawul jamak ada subutun nun marfuun nah, butuna kama tambutul habbatu fi hamil sayil hamil bawaan jadi biji-bijian ya banjir itu sudah minta banjirnya habis kepul lain summa yafruullahu amnal qada'i bainal ibad Allah selesai semuanya musim amba manusia semuanya sudah selesai semuanya ويبقى رجل بين jannah والنار sudah selesai ahli neraka sudah habis yang yang iman ya yang mukmin sudah surga yang neraka neraka sudah berapa juta tahun ini sudah ya sudah berapa juta tahun tinggal ada orang ya ada orang ini orang ini bagaimana ya kor bina jannah wanar jadi tolak tolak akhir orang ini akhir orang yang keluar dari neraka wa huwa akhiru ahli nar dukulanil jannah jadi ahli nar yang paling akhir keluar dari neraka yang paling akhir masuk surga buncit ya. itu buncitnya iya sudah sing paling akhir sudah entek-entek sudah tinggal satu dari umatnya Muhammad iya dari umat Muhammad ini ya, umat dulu juga ada macam-macam tapi ini ceritanya umat Muhammad ini cerita umat Muhammad sudah terus keluar ya maka paling akhir ini yang kosong tadi ya sudah keluar ini bingung antara jannah dan neraka bahwa aku alina dukulan dari jannah sudah mukbilan biwajih kiblan dia masih ngadep rokok <laughs> jadi melihat neraka berarti lihat. iya Kan sudah keluar ini melihat belakang. Iya, sudah. Saya pun diam. Apa, eh, berkata, Ya Rob esref wajahnya ya Allah Palingkan wajah saya neraka Ya Allah Enggokkan ya, ya Palingkan wajah saya dari neraka Wah takut neraka begitu Ya asal neraka keluar Wajah ya Allah Ingukan ya Allah hmm, Palingkan palingkan wajah saya dari Nabi. Anak kot kosabani maknanya samani wa ahlakani sudah meracuni saya dan membinakan saya. Sama ya sumu saman bahwa sumun sumun namanya. So, artinya meracuni kena racunnya neraka. Dan sudah ke saya sudah kata Allah oh, sudah kapok. Ya, sekarang saya enggokkan, palingkan wajah Jailwata. Fasabbani rihuha Waktu baunya semakin wahwakani zakauha Itu membakar saya lahabuha Zakauha lahabuha menyalanya Saya kul hal asita infa'at Infu'ila dhalika bika ala ghaira dhalik Wah, cakasannya begini Ya, kalau kamu nanti palingkan, jangan-jangan minta lainnya kamu. Ya. Fahal asita, jangan-jangan apakah tidak apakah tidak kira-kira kalau kamu di digunakan, dikerjakan begini, ini dilakukan minta dipalingkan dia pun palingkan jangan-jangan minta lainnya nah, itu asal asih ya kalau kita pakai bahasa gampangnya ini orang akan minta ya Allah enggokkan wajah saya palingkan wajah neraka sudah saya takut sudah saya kena racunnya apa uap neraka dan kena terbakar oleh neraka dan sebagainya sekarang saya takut ya saya enggokkan kalau kamu nanti di palingkan jangan-jangan minta-minta lain lagi misal hmm, rewel lah iya. jangan minta lagi jangan di dia Rukullah wa azzatika wa tidak demi kemuliaan kau ya Allah tidak akan minta apa-apa lagi Ya. Ini belum sahih. Sudah. Fayu'tillaha ma yasha'u min adil. Wa misaqin. Janji pada Allah. Dia memberikan janji. Ahad misaq sama. Janji kepada Allah. Demi Allah tidak akan minta lagi. Tidak akan minta lagi. Macam-macam sebagainya. Sudah. Dituruti oleh Allah. Fayasrifullah wa du'annar. Dipalingkan oleh Allah. Wajahnya dari neraka. Jenggot pun sudah. Ngadep mana sekarang? Ngadep suara. Lihat yang sudah pegang jidat ngaduk saja tak ngaduk keluar tidak faida akbala bihi ala jannah war'a bahjata sakata masya Allah anjas kita setelah dihembokkan dia suarga ya, waduh kok enak <laughs> enak wena hebat bahja ini kok indahan suarga waduh mewah suarga ini ya. diam dia sejenak <laughs> diam dia sakata masya Allah ya sebut dia dia diam sejenak, nggak bicara apa-apa. Jadi diam, sudah diam, tak kuat dia, menunggu saya. Kola, semua kok ya Rob petim nih, <laughs> ya Allah dekatkan saya ke pintu surga. Nah, tadi janji tidak minta apa-apa. Nah, <laughs> ya sekarang kau minta didekatkan. Nah itu. Qala ya Rabbi ni 'inda babil jannah. Dekatkan saya ke, ke pintu surga. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل ألا تسأل غير الذي كنت سألته Apakah kamu tidak sudah memberikan janji bahwa kamu tidak akan minta apa-apa selain apa yang kamu minta tadi? Ya, tadi sudah janji macam-macam, sumpah tidak minta apa-apa, tidak kamu minta. Nah, ini bagaimana? Saya ya Rob, la aku asqa khalqi. Ya Allah, saya jangan menjadi seapes apes <laughs> makhluk kau. Bisa jawab. <laughs> Bisa jawab itu saya. Ya. Nah, ini bisa takdir oleh Allah jadi ada prosesnya ya. Ya Allah, saya jangan sampai jadi sesial-sial. Asqa ini paling si sial, paling atas paling sial. Jangan sampai saya menjadi paling sial makhluk engkau ya Allah. فيقول فما عصيت إن أعطيت مثل ذلك هل ألا تسأل غير غيره ya mungkin jangan-jangan kamu kalau sudah dikasih minta lainnya bagaimana oh jangan minta lainnya kamu sudah dikasih يقول لا وعزتك la أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق sudah janji sumpah-sumpah janji tidak akan minta lain lagi sudah didekatkan seperti فيقدمه ila babil jannah dideketin oleh Allah ke pintu surga ya, dekat di surga waktu di surga fa ila balagha baba fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati wasurur setelah di pintu surga dia melihat wah keindahan surga zahra ini keindahan dan kesuburan surga kesenangan surga wah, dia lihat diam dia dia merasa lihat pintu surga jalannya begitu dan dia sudah janji tidak akan minta lain ya sudah. Fasekutu masya Allah ayat sekutu diam sejenak. Tidak kuat bicara dia. Ya Rob, adkhil jannah ya Allah, <laughs> masuk surga. Ini manusia rewel. Ya. Nah, tapi soalnya keadaan manusia itu kalau dia. Memang bila berbes, berbes, iya, berbes, iya. manusia itu berbes. Ya masukkan saya ke surga. Iya. Ya. Fekul, ya Rob, asal jannah. Yaqulu wa eh, hati-hati kamu. Ya. Ya bina Adam, ma Hei manusia, alangkah yang kamu itu. Suloyo, <laughs> ya. Agdar ini khianat, melanggar janji, ya. Alangkah yang kamu itu. Alaisa apa itu ahdal misal Bukankah kamu sudah memberikan janji? Umpah Allah atas Allah ghairu tak kamu tidak akan minta lagi selain apa yang kamu diberi Yaqul ya, ya Allah, la taj'alni ashqaqan ya Allah, sudahlah jangan saya dijadikan paling sialnya makhluk engkau. Fayadhaqullahu azza wa jalla Allah yadhaq lughatan bahasa yadhaq itu tawa. Tapi di sini tidak boleh kita katakan Allah ketawa semua makhluk. Artinya Allah ridho. Ini al-murad ar-ridho wa iradatul khair lahu. Sudah pokok Allah ridho. Summa ya'dharu fi dukhul jannah. Ya silakan, ya sudah masuk masuk masuk masuk sejarah ini buncitnya orang ini pada akhir masuk sejarah masuk surga diberi oleh Allah fayaqulahu taman. dengan angin-angin. Surah angin-angin, kamu berangan-angan bercita-cita angan-angan kepingin apa fayatamanna yo ya angin-angin, angan angin macam-macam hatta ilang qad itu sampai putus angin-angin, tidak bisa sudah faqala Allah azza wa Jal. zid min kada wa kaza tambah begini tambah begini ya angan Apalah yuzakiruhu Rabbu Azza wa Jalla ditonton oleh Allah diingatkan. Kamu tak gini, tidak gini, tidak gini, tidak gini, tidak gini, ditonton gitu lah. Ya, diingatkan Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini sama macam-macam. Akbala yuzakiru Rabbu Azza wa Jalla hatta idan tahaddir amani. selesai. Kata Allah, Allah la kadzalika wa misluhu maaf. Kamu mendapat semacam itu dan terlibat ganda lagi ada hadis yang lain diberi kenikmatan seperti dunia sepuluh kali. Ya seperti dunia sepuluh. Semoga Ini akhir orang yang kuat ya surga. Dan melihat yang lain orang itu begini. Setelah beberapa juta tahun malaikat malik diperintah masuk neraka. Ada macam-macam melihatnya. Ini satu makna. Sudah malaikat malik itu masuk neraka sudah beberapa juta tahun cari Allah akan ada sisa orang satu. Cari enggak seribu tahun cari malaikat malik kembali ya Allah enggak ada. Ada saya tahu. Cari cari-cari ada orang hitam terbakar hanya di laklaannya kecantol ya ilallah Muhammad Rasulullah kecantol di lalaan hanya itu saja menurut menyala dari dari Allah Muhammad Rasulullah malaikat malaikat tanya ya Allah apa ini ya itu kan tinggal satu susun keluar kali ya ini tuh jujur tadi itu ya, jadi prosesnya begitu saya masuk surga diberi oleh warga misal jannah asrama mendapat surga masuk surga 10 kali jadi orang yang membawa, la ilaha pasti surganya. Tapi yang bahaya ini dimasukkan neraka dulu ini. ini bahaya. Jangan orang dengar gini sembrono Pak. Tak sholat, gak ibadat, pokoknya gak apa-apa. Pokok punya ini ilaha bahaya. Bisa bisa sembrono, bisa kufur. Nah, ini masalah. Jadi kita supaya masuk golongan, ya pun jangan tadi ini bisa langsung. ya nah, iya masalah. Tapi ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. والله أعلم بالصواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم المغضوب عليهم